فسنأخذ درسا جديدا في هذا اليوم وهو درس في كتاب طالب العلم في كتاب الشيخ بكر أبو زيد المسمى بحلية طالب العلم كتاب حلية طالب العلم judulnya Hilyah Talibil Ilm Hilyah itu apa? Hilyah itu perhiasan kalau perempuan pakai kalung pakai gelang pakai anting itu namanya hilyah. Tapi hilyah yang dimaksud di sini adalah apa? Adab. Adab-adab tata krama yang seharusnya dimiliki oleh talib. Kenapa dia umpamakan dengan perhiasan? Karena talib ilmu itu ibarat perempuan cantik, dia akan lebih menarik, lebih berwibawa apabila dia punya adab adabnya baik, tata kramanya baik sesuai dengan ilmu yang dia bawa. Sebaliknya tanpa adab, maka ilmu yang dibawanya bisa ditolak. Kenapa? Karena pembawanya yang adabnya kurang atau adabnya tidak sesuai dengan ilmu yang dia bawa. Bahkan beberapa adab dari tolim ilmu di sini adalah masalah-masalah yang penting. Artinya apabila tolik ilmu tidak memiliki adab itu bisa jadi dia justru lebih hina daripada orang yang tidak berilmu, lebih tercela daripada orang yang tidak tidak berilmu. Maka disebutlah namanya hilyah. Hilyah talibil ilm. Kalau ada syair yang dinisbatkan pada Ali bin Abi Thalib yang mengatakan laisa yatimu man qad mata abuhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi yang yatim sesungguhnya bukanlah yang ditinggal mati oleh bapaknya ditinggal mati oleh bapak itu kehilangan memang anak masih kecil butuh kasih sayang bapaknya mati itu kehilangan besar tapi ada kehilangan yang lebih besar yang lebih harus apa disesali apa itu innal yatima yatimul ilmi wal adabi yatim yang sesungguhnya adalah yatim ilmu dan yatim adab orang tidak berilmu musibah orang nggak berilmu kehilangan besar karena apa? karena ilmu itu yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kualitas iman dia kualitas iman seseorang itu sangat dipengaruhi ilmunya Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Innama yakshallah min ibadihil ulama. Yang hamba-hamba Allah yang bisa betul-betul takut kepada Allah itu hanya para ulama. Orang yang gak berilmu gak bisa betul-betul takut kepada Allah Gak bisa. Kalaupun dia takut, takutnya orang yang ngerti dengan takutnya orang gak ngerti beda. Orang yang gak berilmu kadang niatnya mau tawari ternyata itu bukan mau tawari Tapi karena nggak berilmu perasaannya itu mutawarik. Orang yang nggak berilmu niatnya amal soleh bukan amal soleh itu bid'ah. Maka innama yakhsallah min ibadihil ulama. Yatimul ilm itu musibah, kehilangan paling besar. Yang kedua adalah yatimul ilmi wal adabi, yatimul adab. Orang tidak punya adab, tidak punya tata krama. Itu juga musibah, itu juga kehilangan lebih besar daripada kehilangan seorang bapak. Kalau orang kehilangan bapak, paling orang kasihan. Orang melihatnya dia kasihan, anak kecil nggak ada bapaknya. Tapi coba dengan orang yang tidak punya adab, bagaimana orang melihatnya? Gemes nggak kalau lihat orang nggak punya adab? Ini kehilangan yang lebih besar daripada anak kecil yang kehilangan bapaknya. Itu kenapa kitab ini oleh Syekh Bakar Abu Zaid dinamakan dengan Hilyatu Talibul Ilm. Kan tapi sebelum kita membaca kitabnya Syekh ini maka sudah semestinya kita kenalan dulu sama Syekh ini siapa ini jangan sampai kita baca kitabnya kita ambil fawaidnya kita nggak ngerti siapa penulisnya ini siapa Syekh Bakar Abu Zaid itu bisa kita lihat di halaman 5 namanya siapa Ismuhu Bakar bin Abdullah Abu Zaid Bakar bin Abdullah itu namanya Bakar bapaknya namanya Abdullah, kunyahnya Abu Zaid. Kunyah itu biasanya diambil dari anak yang paling tua. Min qabilati Bani Zaid. Dari kabilah Bani Zaid. Bani Zaid itu dari kabilah apa? Al-Qabilah al qudaiyah Al-Mashhurah. Dari kabilah qudaiyah yang terkenal fi wasati Najd, di tengah-tengah wilayah Najd. Qudaiyah itu daerah di mana? Wahwa min madinati Syakra wa huwa min madinati Syakra thumma Dawutmi um, asalnya dari Madinah Syakra saya bakar Abdul Zaid itu asalnya dari Madinah Syakra kemudian pindah kemana orang yang namanya Dawutmi Haitsu wulida fiha fi awali syahri Hijjah dilahirkan di kota Syakra di awal bulan Dhul Hijjah am tahun berapa? 1364 Hijriah. Itu nama dan tempat tanggal lahirnya. Kemudian bagaimana kehidupan Syekh sejak kecil ini seperti apa? Dikatakan Syekh ini dia hidup dengan pertumbuhan yang atau di tempat pertumbuhan yang baik karena keluarga dia adalah keluarga yang baik, juga keluarga yang mampu. Jadi sejak kecil ini istilahnya istilahnya orang itu kehidupannya ini kehidupan yang mulia lah, kehidupan yang mulia. Artinya keluarganya itu ya terkenal keluarga baik, keluarga kaya. Kemudian secara nasab, nasabnya ini termasuk nasab bangsawan gitu ya. E, di mana saya ini belajar dikatakan dia pertama belajar fil kutab dalam kutab katakan kutab itu apa kutab itu kalau di zaman dulu itu adalah tempat-tempat belajar baca tulis namanya kutab namanya kata tipe sekarang nggak ada kemudian malta tahakal bil madrasah al ya kemudian masuk di sekolah dasar wa akmalaha fi madinatir riyad diselesaikan di kota Riyadh pendidikannya diselesaikan di kota Riyadh. Haitsu wasala jami'a marahil ta'lim al i. Semua pendidikan dasarnya diselesaikan di Riyadh. Thumma mahadil ilmi, kemudian masuk ke ma'had ilmu. Thumma kuliah syariah, kemudian masuk ke kuliah syariah. Thumma mahadil ali lil qadha, kemudian masuk ke ma'had ali lil qadha, pendidikan hukum, peradilan. Ma'had ali itu pendidikan pasca sarjana. Kalau pendidikan terasa satunya ya kuliah syariah itu. Masyayikhuhu, nah ini namanya ulama itu akan jelas dia belajar di mana gitu. Pasti ditanyakan gurunya dia siapa gitu ya. Dia belajar bahasa Arab dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Mutlak. Siapa dia itu? Pensiunan Qadi di kota Riyadh. Kemudian belajar ke Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Masih ingat bin Bas? Mufti Saudi ya, wafat tahun 90-an. 80-an apa 90-an? Wa qara'a alaihi adadan minar rasail. Membaca beberapa risalah kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas. Daripada rasa alaihi kitab al-haji minal muntaqa. Kemudian uh, belajar kitabul haji artinya fikih kitabul hajj dari kitab al-muntaqa fil masjidil haram wala zama syaikhahu asy-syaikh Muhammad al-Amin asy-Syangkiti nah kemudian juga mulazamah kepada Syekh Amin, Muhammad Amin Asyankiti penulis kitab Ul Bayan rahimahullah selama asyara sinin selama 10 tahun belajar kepada Syekh Muhammad Amin Asyankiti selama 10 tahun Taib, itu guru-gurunya yang terkenal cukup dengan tiga guru yang terkenal itu sudah menunjukkan dia belajar pada ulama-ulama besar kemudian jabatan-jabatan yang pernah diduduki oleh Syekh Bakar Abdul Zaid menjadi kodi di Mahkamah Kubro di Madinah selama berapa tahun? Dari tahun 1388 Hijriah sampai 1400 Hijriah. 12 tahun. Kemudian tahun 1390 Oyena Mudarrisan bil Masjid An-Nabawi Asy-Syarif ditunjuk sebagai pengajar di Masjid Nabawi sampai tahun 1400. Dia setelah itu dia ditunjuk sebagai wakil menteri Wazaratul Adil. Wazaratul Adil kalau di, di sini seperti menteri kehakiman. Kemudian Uyina Aydan Udwan li Majlisil Qadha Al-A'la bi Hayatil Amah. Kalau di sini namanya anggota Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung jadi hakim di Mahkamah Agung. Kemudian menjadi utusan Kerajaan Saudi Arabia di setiap seminar-seminar fikih internasional. Kemudian bahkan tahun 1405 dia menjadi anggota di Majma' al-Fiqhi. Majma' al-Fiqhi itu apa? Komisi Fikih di Rabitah Alam al-Islami, OKI. Persatuan Islam Dunia. Terus tahun 1413 ditunjuk sebagai anggota salah satu anggota Hay'ah Kibarul Ulama, tokoh-tokoh ulama, ulama kibar Saudi. Itu kalau di Indonesia semacam apa ya? Semacam MUI. Kemudian wa'udwan Villa fil lajnah ad-daimah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta. Kemudian jadi anggota di tim Lajnah khusus anggota tetap untuk Lajnah Buhut al ilmiah Dewan Penelitian Ilmiah dan Fatwa di Hay'ah Kibarul Ulama itu komisi khusus atau bagian khusus di dalam termasuk bagian dari Hay'ah Kibaril Ulama Tapi ya, bahkan di tengah-tengah kesibukannya beliau juga masih menempuh pendidikan S2 bahkan S3 di tengah-tengah kesibukannya. Kemudian karya-karyanya. Kita melihat ulama itu kapasitasnya seperti apa, kelasnya seperti apa. Yang kita lihat biasanya adalah apa ya? Jejaknya kan salah satunya. Kalau ulama itu kita nggak jumpai, nah kita mau melihat dia itu seperti apa keilmuannya, maka kita lihat jejaknya. Apa jejaknya? jejaknya itu bisa dari murid-muridnya seperti apa. Kalau murid-murid dia itu jadi ulama-ulama eh, ahli sunnah, ulama-ulama top, nah, berarti ini gurunya dulu ulama top. Atau dilihat dari karya-karyanya. Kalau karya-karyanya itu diakui oleh ulama-ulama, nah berarti ini dia dulu ulama yang top. Kalau dikatakan ini ulama top, tapi mana muridnya? Oh muridnya gak ada yang jadi ulama. Karyanya mana? Gak ada karyanya. Nah ini bingung nilainya. Dari salah satunya karya-karyanya adalah Ibnul Qayyim Hayatuhu wa Atharuhu wa Mawariduhu. Kitab dia tentang Ibnul Qayyim. Dia menulis kitab tentang Ibnul Qayyim, bagaimana kehidupannya Ibnul Qayyim, kemudian peninggalan-peninggalannya Ibnul Qayyim apa saja. Kemudian dia juga punya kitab lagi namanya Fiqhun Nawazil. Fikih Nawazil. Apa Nawazil itu? Nawazil itu masalah-masalah yang baru terjadi, kontemporer Kemudian mana lagi? Ada kitab at takrim li Ulum Ibnu Qayyim. Mana lagi? Yang di sini yang kita kaji adalah itu ada di nomor 8 Hilyatu Talibil Ilmi. Itu kitab yang kita bahas di sini. Nah, banyak sekali karya-karyanya di situ. Di daftarnya ada sekitar 32 karya dari Syekh Bakar Abu Zaid tafsir itu menunjukkan dia betul-betul ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Ini muqaddimah dari muallif. Muallifnya siapa? Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Qala Syekh Bakar hafizahullah. Syekh Bakar hafizahullah berkata, Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah salli semoga memberi sanjungan engkau wa sallim dan memberi selamat engkau alaihi kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad wa manih dada dan orang-orang yang mengambil petunjuk bihudahu dengan petunjuknya Nabi Muhammad amma ba'd fa ma'alima hadhil Hilya. fa maka aku menulis qaid itu asal, asalnya tali nali nah orang menulis maklumat menulis ilmu itu seperti apa orang mengikat hasil buruan nah, makanya Syekh ini dia pakai banyak kalimat-kalimat isti'arah fa uqayyidu ma'alima hadhil hilyah pada ma'alimnya hilyah ini. Iya maksudnya. Ma'alim itu apa? Ma'alim itu jamaknya alam. Alam itu apa? Tanda. Ada lagi alam itu adalah gunung. Kenapa? Karena dia jadi tanda. Ada lagi alam itu adalah apa? Perahu-perahu besar di tengah laut. Itu juga alam. Kenapa? Dia jadi tanda. Orang lihat di sana, oh ada ada tandanya itu. Apa, terus lalu apa yang dimaksud? Ma'alim di sini. Poin-poin. Nah, poin-poin. Hadhil hilyah, adab ini. Adab apa? Talib ilmu. Jadi yang dimaksud artinya hilyah adalah apa? Perhiasan. Kenapa digambarkan perhiasan? Karena adab itu adalah perhiasannya talib ilmi yang menjadikan talib ilmu itu berwibawa, yang menjadikan talib itu apa dihormati adalah adabnya. Al-mubarakah yang dibarakahi. Ama alfin wa arba'i mi'atin wa thamani. Tahun 1408 Hijriah. Syekh mengatakan, aku menulis poin-poin penting dari kitab Hilyatu Talibil Ilmi ini tahun 1408 Hijriah. Wal muslimuna dan orang-orang Islam walillahil hamd namanya jumlah apa? I'tiradiyah kata sisipan walillahi dan bagi Allah alhamdu segala puji. Nah, kemudian wal muslimun itu mubtada khabarnya di sini. Wal muslimun ada orang-orang Islam iku yu'aishuna sedang mengalami mereka dari kata asya ya'isu hidup. Ayasha berarti hidup menjumpai atau menjumpai dalam hidupnya yaqdatan pada kebangkitan ilmiatan secara ilmu. Jadi saat itu saat Syekh menulis kitab ini dia mengatakan alhamdulillah orang-orang Islam saat itu sedang mengalami merasakan kebangkitan keilmuan. Alhamdulillah itu sampai sekarang. Syekh mengatakan saat kitab ini saya tulis orang Islam sedang mengalami apa? kebangkitan dalam masalah ilmu sampai sekarang. Tinggal beberapa orang atau yang ketinggalan belum bangun. lalu berseri bersinar laha karena kebangkitan ilmu itu opo sabahatul wujuh sabahah raut wajah artinya dengan kebangkitan ilmu ini orang Islam ceria semangat menyambut kebangkitan ilmu itu. Wala tazalu dan tidak henti-henti tunas itu semangat mutaqaddimatan terus maju ilat taraqqi untuk naik mendaki wan dan matang mutaqaddimatan ila taraqqi wan itu jumlah i'tiradiyah urutnya gini wala tazalu dan tidak henti-henti apa kebangkitan ilmu tunas itu memberikan semangat fi afidati syababil ummah di dalam hatinya pemuda-pemuda umat majadaha pada kemuliaannya umat wadamaha dan darahnya umat al mujaddidu yang memperbaharui lihayatiha pada kehidupannya umat kebangkitan ilmu ini juga membuat pemuda-pemuda Islam ikut semangat untuk mengembalikan kejayaannya umat. Dan saya mengatakan ini terus mengalami kemajuan, terus mengalami peningkatan dan mengarah pada kematangan. Ini optimisnya Syekh begitu. Yang dia melihat waktu itu adalah ini masa kebangkitan ilmu. Tapi dia melihat ini belum sampai pada puncaknya ini. Ini terus naik terus ini, terus naik terus, terus mendekati semakin naik dan semakin matang. In sebab nara melihat kita al-kataib eh, pada beberapa rombongan atau gelombang katibah. Katibah itu kalau kita lihat rombongan tentara itu namanya katibah. Asyababiyah yang berisi anak-anak muda. Tatra terus menerus berturut-turut. Sebab kita melihat rombongan pemuda-pemuda baik rombongan dalam apa satu masa atau rombongan dalam satu majelis. Pokoknya ini banyak di gelombang pemuda-pemuda yang terus menerus ya yataqallabuna bolak-balik mereka berputar fi a'tafil ilmi di dalam lingkaran ilmu muthqilina dengan orang-orang yang menanggung beban yang memikul bihamlihi pada tanggungannya ilmu. Kita melihat pemuda-pemuda Islam ini semangat semangat di setiap katiba ini ada rombongan ini lagi generasi ini lagi generasi ini lagi mereka semuanya sibuk dengan masalah ilmu digambarkan ini kayak kuli-kuli yang mikul apa yang mikul beban yang dipikul itu apa ilmu Semangat-semangat mengambil ilmu. Ya'luna menjadi luhur mereka minhu karena ilmu. Wayan haluna dan e, muncul mereka. Ya, mereka jadi orang-orang yang luhur, jadi orang-orang yang berprestasi, tam, apa, tampil sebab ilmunya. Faladaihim minat tumuh. Maka di sisi mereka minat tumuhi dari semangat, obsesi, wal jama'iyah dan kebersamaan, walit tila dan mutala'ah, perhatian al-mudhish. Apa artinya al-mudhish? Mudhish itu yang mencengangkan. Nah, luar biasa. Semangat mereka luar biasa. Kebersamaan mereka luar biasa. Wawasan mereka juga luar biasa. Ada rombongan seperti ini loh. Kita ketinggalan di mana ini? Kita ketinggalan di mana? Di mana rombongan ini? Kalau panjenengan terjun ke tempat-tempat belajar itu di Mekah, di Madinah, di Riyadh, masya Allah rombongan yang diceritakan Syekh ini namanya pemuda-pemuda sibuk keluar masuk majelis ilmu kebersamaan mereka dalam mencari ilmu Masya Allah wal ghawsu dan menyelami ala maknunatil masail atas masalah-masalah al maknunat apa maknunat yang masih tersimpan yang belum mereka pahami mereka berusaha menyelami Artinya memahami masalah-masalah yang masih rumit, yang mereka belum paham. Ma apa-apa ya frahu yang bangga, bahagia bi sebab masih apa al muslimuna orang-orang Islam. Sesuatu yang membuat orang Islam bangga. Sesuatu yang bisa dibanggakan oleh orang Islam. Melihat pemuda-pemuda seperti rombongan tentara yang gak habis habisnya keluar masuk majelis ilmu apalagi duduk mutolaah, apalagi duduk diskusi ilmu kompak. Orang Islam melihatnya pasti bangga, pasti senang, pasti bahagia. Kenapa? Orang itu kalau mau melihat masa depan suatu umat, lihat pemudanya. Islam itu 10 tahun ke depan seperti apa. Lihat pemudanya sekarang. Kalau pemudanya sekarang tuh banyak yang sibuk dengan ilmu, semangat semangat dengan ilmu berarti masa depan Islam untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan baik insya Allah. Tapi kalau pemudanya sibuknya bukan dengan ilmu, pemudanya lebih banyak hura-hura, wah ya nih. Berarti Islam itu nunggu generasi tuanya habis, ya sudah. Maka orang Islam terutama yang punya ghirah, punya hero, punya kepedulian kepada Islam, melihat fenomena seperti itu pasti dia sangat bahagia. Kalaupun ada yang nggak seneng, nah itu mungkin kelewatan. Fasubhana man yuhyi wa yumitu quluba. Nasran sebagai pertolongan. Nah, orang iman, orang Islam bangga melihat itu karena itu adalah sebuah pertolongan. Setidaknya masa depannya Islam cerah. Fasubhana man maka maha suci orang yuhyi yang menghidupkan wa itu dan mematikan kuluban pada beberapa hati. Siapa? Subhanallah, maha suci Allah. dat yang membuat hati itu hidup dan mati. Hidupnya hati diantaranya adalah dengan dengan ilmu. Ilmu itu ibarat hujan. Hati itu ibarat tanah. Nabi mengatakan begitu kan? Kemudian ketika hujan itu turun ke bumi, ada hujan yang pas air itu jatuhnya ke tanah yang subur. Akhirnya airnya ada yang tersimpan di mata air, ada yang menghidupi tumbuh-tumbuhan, tanaman, ada yang begitu. Ada yang air itu turunnya kemana? Tanah-tanah yang tandus. Dia bisa menahan air, mengumpulkan air, nyimpen air, tapi nggak bisa menumbuhkan tanaman. Ada yang lewat daerah itu yang ya tandus, ya nggak bisa menahan air. Jadi air turun hilang gitu aja. Ilmu juga begitu. Ada yang turun ke hati yang memang pas. Gimana? Pas di hati yang subur, yang baik, ilmu itu akan manfaat untuk dia sendiri, juga akan manfaat untuk orang banyak. Dia ya hafal eh, ilmu itu, dia ya paham ilmu itu, kemudian dia bisa membagi manfaatnya kepada orang banyak. Ada yang orang itu hanya bisa menghafal saja ada, tapi untuk memahami nggak bisa. Tapi ya masih manfaat. Kenapa? Dia masih bisa menghafal. Setidaknya akan membantu orang lain yang bisa paham untuk apa? Memahami dari apa yang dia dari yang dia hafal. Ada ceritanya orang itu sampai dijuluki namanya himar rodo Himarnya kitab Raudhah. Jadi ada kitab usul fikih namanya Raudhatun Nadir Wajin Jannatul Munadir. Biasanya orang dulu kan kalau ngaji, pokoknya ngaji langsung dihafalkan, ngaji langsung dihafalkan. Ada satu orang yang dia itu dengan matanya kitab Raudhah tadi hafal betul ngelotok apalnya. Tapi dia nggak paham sama sekali isinya kitab itu. Sehingga teman-temannya yang paham ketika bingung dengan lafadznya Raudhatun Nadir, kitab Raudhatun Nadir itu mereka lupa. Tanyanya ke siapa? Ke dia ini. Kalau tanya dia ini dia pasti ingat ini, dia hafal betul. Sementara itu dia nggak paham sama sekali. Kayaknya sampai dijuluki apa? Himarnya Rauda, Hafal tapi nggak paham sama sekali seperti himar. Himar itu hewan yang hafalannya kuat. Himar itu misalnya dia rumahnya di sini nih. Saya bawa jalan sampai ke metro sana. Nanti saya di metro saya lepaskan, pulang ke sini dia. Ada yang seperti itu. Ada hati itu yang malah sama sekali ilmu itu nggak nyangkut. Ilmu itu turun ya udah dia denger, dia nggak paham, dia nggak hafal, nggak ada manfaatnya sama sekali buat dia. Juga ada. Jadi hidup dan matinya hati itu karena apa? Hubungannya dengan dengan ilmu. Makanya Al-Qur'an disebut ruh. Apa artinya ruh itu? Nyawa. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Qur'an disebut ruh. Kenapa? Karena Al-Qur'an itulah yang menjadikan hidupnya hati. Seperti orang tidak hidup tanpa nyawa, hati juga begitu tidak bisa hidup tanpa Al-Qur'an, tanpa ilmu. Hadhihi muqaddimah ونكتفي بهذا القدر نقبل غدا إن شاء الله فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين